mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kau masih hidup, masih belum mati, Pondrawati. Kau masih hidup, Le. Ayo, kosongkan tempat ini. Jangan ada yang berada di dalam pendopo. Ayo, semuanya keluar, keluar. Berikan kesempatan kepada anak Mas Mariamon. Ayo, keluar, keluar. Kita keluar semuanya, keluar, keluar, keluar. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kamu memperhatikan ujung pemilik kapal itu? Uh, iya. Orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Ya, di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Hmm? Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu saja menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Ali Ermawati, M. Abu, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu dalam episode ke-25 ini dengan judul Lidah Api Abadi. Dalam seri ke-743 ini, dengan para pemain, Norman sebagai Badrawati, Kristiana sebagai Lambang Sari, Ayu Agustin sebagai Sesanti, Lanti sebagai Haning Mangesti, Wendalubis sebagai Lare Angon, Yati Indra sebagai pepetan, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. dan lambang sari yang sedang duduk berdampingan di atas sebuah amben bambu di halaman samping itu memandang ke kejauhan. Tak berapa lama kemudian, Hanim Mangisti datang dan ikut bergabung. Dan tak jauh dari tempat itu, Badrawati yang sedang duduk menyendiri menyadap pembicaraan yang sedang terjadi. sedang kalian bicarakan? Duduklah, Manyesi. Kita berbicara. Ada sebuah hal yang sangat penting. Soal pemetik kembang itu, bukan? Tidak hanya itu. Akan tetapi juga bagaimana dengan nasib kita selanjutnya. Bagaimana? Kedua tamu itu akan segera meninggalkan kedemangan ini, bukan? Ia telah mengatakannya tadi. Ada sebuah urusan yang menyebabkan tidak bisa berlama-lama di sini. Itulah. Sekarang muncul sebuah pertanyaan yang menggangguku, Mangesti. Bagaimana dengan kita selanjutnya? Bagaimana kalau rambut putih itu datang lagi? Apakah ada yang akan mampu melindungi kita? Pertanyaan semacam itu memang juga menghantuiku Lambang Sari. Namun tentu tidak bijaksana jika kita mengharap kepada kedua tamu itu untuk tetap tinggal di sini. Mereka tentu juga mempunyai persoalan dan masalah yang tidak cukup dijawab dengan tinggal di sini. Mereka harus pergi untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Benar, Kang Mak. Akan tetapi bagaimana dengan kita berdua? Atau juga para gadis yang lain di kademangan ini? Ayah sudah memutuskan. Kita berdua akan diungsikan sesanti. Soal para gadis yang lain, aku tidak tahu. Yang tahu justru mereka masing-masing. Kita akan diungsikan, kang Mbak. Mengungsi? Iya, mengungsi. Mungkin ke rumah keluarga kita yang jauh Bukankah ayah pernah mengajak kita ke Kabumen? Di sana ada juga keluarga kita. Aku tidak terbiasa pergi jauh, Kang Mo. Apakah aku akan kerasan? Apalagi untuk tinggal dalam jangka waktu yang lama. Keadaan itu akan lebih baik daripada kita tetap tinggal dan kemudian didatangi serigala berbulu domba itu. Hmm, nampaknya memang itu jawaban yang paling sesuai. Kita harus mengungsi Ngeri rasanya membayangkan didatangi oleh orang itu. Akulah, akulah yang telah mengalami peristiwa itu. Meski yang terjadi masih belum terlampau jauh. Pak Megatsi itu telah menemuiku dengan masuk ke dalam bilikku. Bahkan dua kali berturut-turut. Ketika ia memasuki bilikku yang pertama, ia mempunyai peluang yang cukup besar untuk berbuat sesuka hatinya kepadaku. Oh, untunglah hal itu tidak terjadi. Dan pada kunjungannya yang kedua, nasibku mujur. Karena Badrawati itu menolongku. Coba kalau tidak, maka... Maka... Entahlah. Mungkin kau akan hamil. Hamil? Ya, itu salah satu kemungkinan. Mungkin aku hamil. Hamil akibat perbuatan biadab itu. Kalau kehendak ayah memang seperti itu, kita harus mengungsi apa boleh buat? Semoga saja di tempat pengungsian nanti, aku akan kerasan. Dan semoga saja di sana, aku akan segera mendapatkan jodoh. Jodoh? <laughs> Kau sudah berpikir soal jodoh, Susanti? iya. Dengan aku bersuami, maka dengan sendirinya akan gugur kemungkinan serigala itu menerkamku. Ayah tadi mengatakan, serigala itu pilih-pilih. Ia hanya mau dengan gadis-gadis. Ia tidak mau dengan perempuan yang sudah bersuami. Ah, kalau saja aku telah bersuami. Kau masih terhitung anak-anak. Belum waktunya berpikir suami. Aku saja belum. Apakah kau akan melangkahi aku? <laughs> Seharusnya kau bersuamikan Badrawati. <laughs> aku bersuamikan Badrawati. <laughs> aku lebih tua darinya. Bocah itu kira-kira 12 tahun. Kau sendiri 17. Kau memang lebih tua 5 tahun. Akan tetapi, <laughs> bukankah banyak contoh seorang perempuan bersuamikan lelaki yang umurnya lebih muda? <laughs> Omong apa ini? Tunggu saja bocah itu dewasa, Susanti. Enam tahun lagi ia akan menjadi seorang pemuda. Iya, saat itu aku tetap lima tahun lebih tua darinya. Umurku tidak akan pernah lebih pendek. Jarak umurku tidak akan pernah menjadi lebih pendek darinya. Apalagi mendahului. <laughs> Dan kau sendiri, Kau lebih sesuai kalau kau bersuamikan pemuda itu. Aku? Bersuamikan kakang lari angon? Iya. <laughs> kalau aku benar-benar menjadi istrinya, tentu saja aku akan senang sekali. Bersuamikan seorang pemuda tampan dan sakti mandraguna. uh, <laughs> eh, tetapi bagaimana denganmu? Aku? <laughs> Aku cukup menjadi istri pertamanya saja. Wong Edan. Jadi aku hanya istri pelengkap begitu. Jangan keras-keras. Yang kita bicarakan nanti mendengar. Sebenarnya senang juga seandainya, ya, andai kata itu benar-benar menjadi kenyataan. Sebagai seorang gadis, aku tentu mempunyai angan-angan yang indah. Kehidupan rumah tangga yang bahagia, suami yang mencintaiku, ngayomi, dan memberikan anak-anak yang tampan dan cantik. Padahal sebenarnya... Sebenarnya bagaimana? Sebenarnya saat ini kita sedang berpikir, apa yang sebaiknya kita lakukan, bukan? Aku sungguh-sungguh takut jika rambut putih itu kembali. Aku berdoa semoga orang itu mati. Semoga apa yang dilakukan Badrawati itu menyebabkan nafasnya berhenti dan tidak bisa hidup lagi. Aku justru mengharapkan ia datang lagi. Bolehkah aku ikut berbicara? Oh, tentu. Tentu boleh, Pepetan. Ayo, Duduk dan bergabunglah bersama kami. Boleh aku duduk di tengah? Aku ingin duduk di tengah. Silakan. Nampaknya kau mengikuti pembicaraan kami, Pepetan. Iya, aku mendengarkan. Dan kau berpendapat, kau justru ingin pemetik kembang itu datang lagi? Iya, aku ingin ia datang dan menemuiku. Kau ingin menuntutnya agar bertanggung jawab atas perbuatannya terhadapmu? Ah. Atau kau mempunyai rencana lain? Kau tidak merasa ngeri dan takut kalau ia datang lagi kepadamu, kau petang? apa yang harus aku takuti? Bukankah pemetik kembang itu telah mendapatkan apa yang dikehendakinya dariku? Aku tidak takut seandainya ia datang, dan aku malah mengharapkan hal itu. Kalau ia datang kepadamu? Aku ingin sekali membunuhnya. Sangat ingin membunuhnya dengan tanganku. Aku ingin melakukan hal itu. Simpanlah rapat-rapat keinginanmu itu, Bebetan. Lebih baik gagasan itu jangan kau lanjutkan. Orang berambut putih itu menguasai ilmu yang disebut kanuragan. Ia mampu melindungi diri sehingga berbagai macam senjata tidak mempan terhadapnya. Sudahlah, Pepetan. Tentramkan hatimu. Bermimpi apakah aku? Sehingga aku mengalami kejadian yang buruk seperti ini. Aku sekarang telah menjadi perempuan yang hina. Aku menjadi... Sudah. Sudahlah, pepetan. Apa yang kau lakukan, Padrawati? Kau mendengarkan pembicaraan mereka? Iya, Paman juga. Iya, aku mendengar dari awal pembicaraan mereka. Keresahan mereka adalah merupakan keresahan para gadis secara umum di Kadimangan ini. Mereka semua ketakutan, dibayangi oleh kemungkinan munculnya kembali si rambut putih itu. Ketakutan itu kemudian akan berperilaku seperti penyakit yang menjalar dan menular. Kita berdua tahu bahwa dalam jangka waktu dekat ini, rambut putih itu tidak akan mampu berbuat apapun. Akan tetapi, mana mereka bisa percaya begitu saja, Badrawati? Justru karena itulah, Paman. Aku berpendapat kita harus segera meninggalkan tempat ini dan memburunya. Hmm. Jika pemegasi itu telah berhasil, kita tumpas. Mungkin kita perlu singgah lagi ke tempat ini dan menyampaikan pada mereka agar ketakutan itu hilang dan pulih kembali. Kita akan berpamitan, Badrawati. Akan tetapi cara kita berpamitan itu harus membesarkan hati mereka. Jangan sampai mereka merasa ketakutan. Kita tunggu senja sedikit lewat, Badrawati. Kemudian kita mohon diri meninggalkan tempat ini. Kiai Pangun. Mula-mula Kiai Pangun memang mencoba untuk menahannya, tetapi Lare Angon segera menyampaikan alasan-alasan yang menyebabkannya harus segera pergi. Tuan rumah meminta kepada kedua tamunya itu untuk menunggu setelah senja lewat. Dan di saat senja itu pun telah bergulir, orang-orang kembali berdatangan. Dua ekor kuda yang tegar telah disiapkan serta dua buah buntalan yang isinya belum diketahui diikatkan pada pelana kuda-kuda itu. kamu, Mangesti? Ikutlah aku sebentar. Ah, baik. Wah, aku dibawa kemari. Dan ternyata di sini sudah ada Kang Santi dan Kang Lamang Sari. Aku akan diapakan. Kau akan kami bunuh. Wah, aku akan dibunuh, dijadikan tumbal. Iya, kau akan kami jadikan tumbal. Mayatmu akan kami pendam di sudut desa, agar kademangan ini tidak diganggu bala. Silahkan, Kang Bo. Aku menurut. Sari akan pergi, Le? Benar, Kang Bu. Tak tahukah kau? Kami bertiga merasa benar-benar kehilangan kalau kau pergi. Kelak, aku akan singgah kembali. Sebenarnya, kemana kau akan pergi, Bajawati? Ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan? Aku dengar di tempat itu pemetik kembang itu tinggal. Iya. Dan apakah yang akan kau lakukan di sana kalau kau telah sampai di tempat itu? Hmm, aku belum mendapatkan gambaran. Kau akan menumpas pelaku cabul itu? Doakanlah Kang Semoga aku mampu melakukannya. Memang itulah sebenarnya niatku. Sayang sekali. Uh, kenapa Kang Kami merasa lebih senang kalau saja kau dan pamanmu itu bersedia tinggal di Kademangan ini. Atau bersedia mengundur keberangkatan untuk beberapa hari lagi. Uh, kami harus bergerak cepat, Kang Baiklah, Badrawati. Kami bertiga mengucapkan selamat jalan kepadamu. Selamat berjuang. Terima kasih. Aku juga. Selamat berjuang, Le. Terima kasih, Bu. Sampai kapanpun, aku tak akan pernah lupa kepadamu, Badrawati. Aku juga, kamu, Lama Sari. Aku tak akan lupa bagaimana semalam kamu ketakutan sekali. <laughs> Sekarang pejamkan matamu. Aku? Ya, pejamkan matamu, Badrawati. <laughs> Apa yang akan kamu lakukan padaku? Turuti saja apa kataku. Pejamkanlah matamu, Badrawati. Baik. Hmm. <laughs> Nah, selamat jalan Badrawati. Selamat <laughs> berjuang, Cah Bagus. Wah, aku dicium ini tadi hanya dari Kang Bola Mangsari. <laughs> Sebuah perpisahan yang terasa mengharukan. Sesanti, Mangesti dan Lambang Sari merasa Badrawati seolah-olah benar-benar adiknya yang akan pergi. Dan bahkan tak diketahui apakah akan kembali. Pergantian Lambang Sari, Mangesti dan Sesanti memeluk dan mencium bibi bocah itu. Mata mereka pun kemudian berkaca-kaca Senja telah lewat. Rumah Kiai Pangon menjadi terang benderang oleh lampu oncor yang dinyalakan di halaman. Para penduduk Kademangan Puring yang ingin mengucapkan selamat jalan kepada Lare Angon dan Badrawati semakin banyak. Dua ekor kuda telah disiapkan, dan dua buah buntalan yang besar masing-masing terikat pada pelana kuda-kuda itu. Akhirnya, Kiai Pangon sebagai pemilik rumah telah siap untuk memberikan kata sambutannya. saudaraku semuanya, aku minta agar tenang. Tenang. Nah, saudara-saudaraku semuanya, sebagaimana kita telah mengetahui bahwa anak Mas Lareangon dan anak Ger Badrawati akan segera meninggalkan Kademangan ini untuk melanjutkan perjalanan dan tugas mulia yang diemban di atas pundaknya. Kita akan mengucapkan selamat jalan kepada anak Mas Laryangon dan anak Ger Badrawati. Dan Kitemang akan mewakili kita semuanya. Nah, aku minta kalian menyimak dengan baik. Kitemang akan berbicara. Silakan Kitemang. Terima kasih Kiai Pangor. Saudara-saudaraku semuanya, segenap warga Kademangan Puring yang tercinta, apa yang telah terjadi dan menimpa Kademangan kita, sampai sekarang kita rasakan seperti mimpi saja layaknya. Bahkan kemarin, Kademangan ini masih sedemikian tenang, tidak terjadi apa-apa. Namun semalam, bagaikan banjir lahar yang tumpah ruah dari puncak gunung. Peristiwa demi peristiwa yang luar biasa dan bahkan menyakitkan perasaan kita terjadi. Aku tidak perlu menyebutkan peristiwa apa saja itu. Kita semuanya sudah mengetahuinya. Melalui kesempatan ini, sebagai pucuk pimpinan Kademangan Puring ini, Aku ingin menyampaikan penghargaan yang besar kepada anak Mas Lare Angon dan anak Ger Badrawati. Sebab jika anak Mas Lare Angon dan anak Ger Badrawati tidak muncul dan membantu mengatasi apa yang terjadi di Kademangan ini, entah akan seperti apa jadinya. Kita semuanya bisa membayangkan Sungguh mengerikan jika sepak terjang dari pemetik kembang itu tidak terendam lagi. Maka akan semakin banyak kembang-kembang yang layu sebelum sempat mekar. Kami sangat berutang budi dan sungguh sayang. Kami tidak mempunyai kemampuan untuk membalas budi yang sangat besar itu, meski secuil kecil sekalipun. Kita yang saat ini dilanda oleh kecemasan, semuanya berharap anak Mas dan anak Ger Badrawati berkenan untuk tinggal bersama kami. Hati kedel kami berharap, dengan demikian kami akan merasa aman dan terlindung. Namun kami tidak pernah berpikir bahwa di tempat yang lain pemetik kembang itu akan merajalela tanpa ada yang menghalanginya. Jika kami memaksa agar anak emas dan anak engger berdua berkenan tinggal, agar kami terlindung, maka itu sama artinya dengan kami lebih mementingkan diri sendiri. Sementara sebagai pribadi, anak mas dan anak engger tentu mempunyai banyak urusan. Sekali lagi, kepada anak mas, lari angon dan anak engger badrawati, kami hanya bisa mengucapkan terima kasih dan selamat jalan serta selamat berjuang. Nama anak mas dan anak ger akan kami abadikan Setidak-tidaknya di dalam hati kami masing-masing. Kami semua berharap jika kelak anak emas dan anak Ger Badrawati telah usai dalam melaksanakan tugas mulia itu, anak emas dan anak Engger berkenan untuk singgah lagi di Kademangan ini. Sebab bagaimanapun juga, kami berkepentingan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi, agar kami tidak selalu dibayang-bayangi oleh kecemasan. Sudah, Kitemang? Sudah, Kitemang. Thank you. Sekarang silahkan anak mas lari angon. Terima kasih Kiai. Kiai telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpamitan kepada segenap yang hadir di halaman rumah Kiai Pangon ini. Kidemang yang amat saya hormati, serta segenap saudara semuanya, yang ingin saya sampaikan adalah rasa haru dan terima kasih yang tiada tara karena Ki Demang dan segenap penduduk Kademangan Puring ini telah memberikan penghormatan yang besar sekali kepada kami berdua. Dengan cara pada kesempatan ini berkumpul bersama-sama untuk mengantarkan keberangkatan kami berdua menjadi sebuah gambaran betapa para penduduk Kademangan ini dengan tulus menerima kedatangan kami. Namun perlu kiranya saya sampaikan kepada Ki Demang dan Kisanak semuanya bahwa apa yang kami berdua lakukan tidak lebih dari sekedar sebuah kewajiban untuk saling menolong di antara sesama umat manusia. Yang kami lakukan itu pun sebenarnya juga belum tuntas. Karena dimanapun dan kapanpun, rambut putih itu akan menjadi bahaya yang masih mengancam. Itulah sebabnya kami berdua tergesa-gesa akan meninggalkan tempat ini. Kami tahu bahwa di sana semuanya merasa kecewa. Kami berdua justru minta maaf karena tidak mampu memenuhi keinginan itu. Namun perlu kiranya kami ingin menegaskan kepada kisanak semuanya untuk tidak terlampau cemas. Karena menurut perhitungan saya, saat ini rambut putih pemetik kembang itu tidak mampu melakukan apapun ia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulai lagi sepak terjangnya. Selanjutnya, selama kami berdua berada di sini, barangkali kami telah melakukan sesuatu yang tanpa kami sadari membuat kecewa. Kami mohon maaf. Kami mohon diri. Dan jika yang Batara Agung menghendaki dan kami diberi umur panjang, kelak aku dan keponakanku akan singgah ke kademangan yang ramah ini. Terima kasih. Nah, saudara-saudaraku semuanya, anak Mas Lariangon telah menyampaikan isi hatinya. Yoi. Ah, ya, ada apa? Badrawati, aku minta Badrawati juga berbicara. Iya, iya, iya, berbicara. Ah, bagaimana, Nagir? Ah, ah. ah, berbicaralah Ger, agar segenap penduduk merasa senang. Ayo, berbicaralah. Ya, bicaralah. Ayo, bicaralah coba Ayo coba Bagus. Apa ah, itu? Paman. Kenapa Badrawati? aku aku bicara apa, Paman? Iya, bicara apalah agar mereka senang. Mungkin kau akan menceritakan apa yang akan kau lakukan terhadap Pambekasi. Uh, eh, baiklah. Aku aku akan berbicara. Para paman dan para kiai. Ah, maaf, maaf. Bicaralah, Ayo. Bagaimanapun sakti mandrat gunanya, namun Badrawati itu tetaplah seorang bocah yang harus gugup ketika berbicara di hadapan orang banyak yang mengeluh-elukannya. Manakala Badrawati menoleh kepada sesanti, gadis itu tersenyum kepadanya sambil mengacungkan jempol tangan kanannya. Jantung bocah itu berpacu tegang. Badrawati berusaha menenteramkan diri. dari semuanya. Juga Ki Demang, Cai Pangon, dan pamanku juga. Tolong jangan tertawa. Nanti aku semakin bingung. Baiklah. Baik, Paman. Aku akan berbicara. Akan tetapi, eh, aku masih bingung. Aku belum tahu akan berbicara apa. Kau sudah punya istri, Badrawati? <laughs> sudah, Paman. maaf, maaf, Paman semuanya. Saat ini, ah, saat ini masih belum. Tetapi besok, kalau aku sudah besar seperti Paman semuanya, aku akan mempunyai istri yang cantik. Cantik mana, <laughs> ah, Bibi selaku tua untukku. <laughs> Barangkali, Bibi mempunyai anak gadis sayang sekali belum lahir ini. Ah, ah, sudah, sudah, sudah, sudah. Saudara-saudaraku semuanya, sekarang beri kesempatan anak ger Badrawati untuk berbicara. Ah, ah, silakan anak Ger. Baik, Paman. Sebagaimana Paman Lare Angon, aku juga ingin berpamitan dan minta maaf kalau aku telah membuat gempar kademangan ini. Kelak, kalau aku telah dewasa, mungkin aku akan datang kemari untuk menagih janji Kidemang. Bukankah Demang telah berjanji akan mengangkatku sebagai Demang menggantikan kedudukannya? <laughs> Kepada para paman, para kiai, para bibi, juga Kang Bo Lambang Sari, Kang Bo Mangesti, dan Kang Bo Sesanti. Dan semuanya, Aku, aku senang sekali dengan sikapnya yang ramah dan bersahabat yang tulus. Apa yang aku alami di sini, serta sikap para penduduknya yang ramah, tak akan aku lupakan. Sekarang, izinkan aku akan memberikan sebuah kenang-kenangan kepada semuanya. Nah, maaf paman semua. Mohon paman agak menjauh. Apa yang akan kau lakukan pada Wati? Uh, nampaknya buntalan di pelana kuda itu hadiah untuk kita, Paman. Sebaliknya, kita tidak bisa memberikan kenangan kenangan yang berharga. Maka, biarlah aku meninggalkan kenangan ini. Aku berjanji kepada paman semuanya. Aku akan memburu pemetik kebang tukang menodai orang itu. Sampai dimanapun ia bersembunyi. Jika aku temukan orang itu, maka ia akan merasakan kembali jilatan ujung cambukku. Ya! Bahkan Badrawati meninggalkan kademangan puring dengan kesan yang mendalam. Segenap penduduk melambaikan tangannya ketika dua ekor kuda itu perlahan meninggalkan halaman rumah Kiai Pangon menuju ke arah barat. Kesan itu merebak seperti kembang mekar dengan harumnya yang terbawa angin. Beberapa orang sibuk mengagumi tanah yang terbelah cukup dalam hanya oleh ayunan cambuk. Seiring waktu yang bergerak, Badrawati dan Nare Angon terus berkuda ke arah barat. Demikian telah berada di batas kademangan yang ditandai oleh sebuah bulak panjang. Badrawati menarik kendali kudanya. Ah, kenapa berhenti Badrawati? Aku merasa apa yang aku lakukan tadi kurang patut, Paman. Bagian yang mana, Padrawati? Aku telah membuat pengeram meram dengan membelah tanah menggunakan cambuk ini. Apakah itu bukan sebuah bentuk kesombongan, Paman Aryangun? Kalau kau mampu mengambil kesimpulan seperti itu, itu bagus. Ah, ada lagi yang sedang kau renungkan, Padrawati? Banyak hal, Paman. Apakah kau masih teringat dengan para penduduk Kademangan Puri? Mereka menganggapmu sebagai pahlawan. Kau dieluk-elukan seperti pahlawan yang baru saja menang dari perang Badrawati. Sanjungan itu tak baik, Paman. Kau menganggap sanjungan itu tidak baik? Iya, tak baik bagiku. Oh. Tak baik bagi kesehatanku. Tak baik, pokoknya tak baik. Dan apa yang aku lakukan dengan cambukku yang sanggup membelah tanah itu Jelas aku rasakan sebagai kesombongan. Aku telah berlaku tak kabur. Ya, sangat baik jika kau berkesimpulan seperti itu. Sekarang aku menyesal. Saat itu, aku sedemikian larut. Ah, tidak apa, Padrawati. Asal kau menyadarinya, itu bagus. Dan yang tadi saya aku lupakan, tadi aku dicium, Mama. Apa? Tadi aku dicium itulah yang menyita pikiranku. Kau dicium? Iya. Apa artinya itu, Pak? <laughs> Ceritakan, siapa yang telah menciummu, Badrawati? Eh? Kang Lambang Sari juga Kang Bu Sesanti, hmm? dan Mangesti. Mereka menciumku. <laughs> Lalu? Apakah itu pantas, Pak? Oh. Kenapa? Aku masih bocah. Mereka menciumku. Apa maksudnya? Kau saja yang mungkin berpikir macam-macam, Badrawati. Maksud Paman? Coba kau jelaskan. Apamu yang mereka cium? Hmm? Bibi Paman, Kang Bola Mangsari yang mula-mula menciumku. Katanya sebagai ucapan selamat tinggal, pipiku dicium, lalu kamu mengerti. Begini, Badrawati. Mereka telah menganggapmu sebagai adiknya sendiri. Bukankah kau telah akrab dengan mereka? I iya, tetapi... Tetapi mengapa? Kang Santi tidak mencium pipiku, Paman. Hmm? Dia mencium bibirku. Itu yang membuatku kebingungan. <laughs> bisa menahan tertawanya. Lari Angon tertawa berderai sambil memandangi Badrawati. Badrawati yang merasa tak ada sesuatu yang lucu pada dirinya, hanya bisa tercenung. Kedua alisnya bahkan mencuat. bagaimana perjalanan Badrawati dan Lare Angon, dan apa pula yang terjadi di Nusa Kambangan. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.